Isim-isim yang mu'rab dengan harokat wahya arbatu anwa'in ada empat macam awalan al ismul mufradu ta'rifuhu huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah isim mufrad ya isim yang bermakna tunggal satu laki-laki atau satu perempuan dia adalah isim yang bukan musanna bukan pula isim jama dan bukan pula isim-isim yang lima hukmuhu hukumnya apa jika kita bertemu dengan isim mufrad yurfa'u bil dhammati yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati dimarfukan dengan tanda dhammah dinasabkan dengan tanda fathah dan dijarkan dengan tanda kasrah. Wa misaluhu contohnya rajulun mu'minun wa mu'minatun seorang laki-laki, seorang laki-laki beriman, seorang perempuan beriman. فهذا النوع من الأسماء يطلق عليه النحويون الاسم المفرد لأنه يدل على واحد أو واحدة وليس مسنا ولا مجموعا وهو يعرب بالحركات نحو Jenis ini ya dari isim-isim yang ya para ahli nahwu memberikan namanya dengan nama isim mufrad karena menunjukkan pada makna satu laki-laki atau satu perempuan dan dia bukan musanna dan dia juga bukan pula jamak dan dia diirab dengan tanda harokat. Nahu contohnya seperti pada firman Allah di surat Ghafir ayat 28 Waqala rajulun farrajulun ya rojul, sana ismun mufrad i'rabnya marfu'un li'annahu fa'ilun karena sebagai pelaku wa raf'ihi ad dan tanda marfunya adalah domah. wa ta'ala ya fi surah ghafir minal ayah 28 na rojulan, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki rajulan ismun mufrad i'rabnya mansubun li'annahu maf'ulun bih karena dia objek wa alamatu nasbihi al-fathah dan tanda mansubnya adalah al-fathah wa qalihi ta'ala fi suratin suratin Yunus ya dalam ayat 2 auhayna ila rajulin dan kami wahyukan kepada seorang laki-laki rajul, rajulin ismun mufradun ya ya majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin karena dia didahului oleh huruf jar wa alamatu jarrihi al kasrah dan tanda majrurnya adalah kasrah sana ada bintang fawaidun wa tanbihatun faidah dan catatan-catatan penting yang pertama yu'rabul ismul mufradu bil harakati al muqaddarah idza kana mu'talan nahu qawlihi ta'ala Isim mufrad ya bisa diirab dengan harokat yang di tersirat atau diperkirakan. Ketika isim mufrad tersebut ya diakhiri huruf mu'tal. Ya, bisa alif, bisa waw, bisa ya. Seperti pada firman firman Allah taala ya falqa Musa asahu dan kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka Musa Ya, jika di i'rab ismun mufradun marfu'un i'rabnya marfu li'annahu fa'ilun karena dia sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad dhammatul muqaddarah ya li ta'azur Dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang dikira-kirakan li ta'azur karena ada uzur. Uzurnya berupa bahwasanya Musa diakhiri oleh alif dan alif tidak bisa menerima harokat apapun ya atau harokat domah jika irobnya marfu maka tanda marfunya adalah domah muqaddarah yang kedua yujarru al ismul mufradu bil fathati niyabatan anil kasrati idza kana ghayra munsharifin ya isim mufrad dimajrurkan dengan tanda fathah sebagai ganti tanda kasrah ketika isim mufrad tersebut tidak bisa ditanwin walahu mawadhi'u dzak dzakarnaha fi akhir kitab ya dan tempatnya itu ada banyak dan akan kami sebutkan di akhir kitab ini minha diantaranya idza kana alaman ajamian ketika isim mufradnya itu berupa nama asing maka isim mufrad tersebut ghairu munsharif tidak bisa ditanwin seperti pada contoh Firman Allah Ta'ala nahu qawlihi ta'ala wa awhayna ila Ibrahima dan kami wahyukan kepada Ibrahim. Maka Ibrahim jika di Arab ya ismun mufradun marfu uh, majrurun ya li'annahu subiqa bi harfi Ya dia majrur karena didah didahului oleh huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-fathah dan tanda jernya adalah fathah karena dia isim ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin. Au kana 'alaman li muannasin atau nama yang menunjukkan makna perempuan seperti pada contoh firman Allah Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan Ya sungguhnya bangunan yang pertama kali diletakkan oleh manusia adalah yang berada pada kota Mekah yang diberkahi. Di sana ada bak kata ya bak kata itu nama yang menunjukkan pada perempuan Mekah atau nama lain dari Mekah. Bak kata jika di Arab ismun mufradun ya majrurun annahu subiqa bi harfi jarrin. Ya, dia i'rabnya majrur karena dia dahului oleh huruf jar bi wa alamatu jarrihi al-fathah dan tanda jarnya adalah fathah ya karena dia nama yang menunjukkan nama perempuan. Lalu sanian yang kedua jam'ut taksiri yaitu jamak taksir. Ta'rifuhu definisinya huwa madalla ala aktsara min itsnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi yaitu isim yang menunjukkan makna lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua perempuan ya dengan perubahan bentuk yang tidak tertentu dari bentuk mufradnya hukmuhu ya hukumnya bagaimana jika kita bertemu jama taksir dalam mengi'rabnya yurfa'u bil dhammah dimarfukan dengan dhammah wa yunsabu bil fathah dimansubkan dengan fathah wa bil kasrati dan dijarkan dengan kasrah misaluhu seperti pada contoh rijalun ya para lelaki kutubun buku-buku zayanibu ya Zainab Zainab ya Zainabnya ada banyak fahadan naw'u minal jum'i taghayyarat fihi suratul mufradi halal jam'i an hali an, an haliha asliyati qabla al-jam'i maka jenis jamak yang seperti ini itu perubahan bentuknya tidak tentu dari bentuk keadaan mufradnya sebelum ya keadaan mufradnya pada bentuk ya keadaan yang bentuk jamaknya. Ya, jadi perubahan bentuk ya ke jamak taksir itu benar-benar berubah dari bentuk asalnya atau bentuk mufradnya. Famasalan seperti pada contoh rijalun para lelaki mufraduhu ketika mufrad dibaca rojulun seorang laki-laki taghayyarat fihi suratu mufradihi maka perubahan mufradnya itu berubah secara tidak tentu bikasir bikasir ra'i dengan mengkasrahkan huruf ra'nya nya wa fathil jimmi dan di difathahkan jimnya waziyadatil alifi dan menambahkan alif qabla lam sebelum lam. Yang tadi mufrad yang rojulun ketika jama taksir dibaca rijalun. Ya, harokatnya berubah ada tambahan alif ya dengan pola yang tidak tertentu walaupun polanya ada tapi terlalu banyak. Wamin min ada hadha at-taghayyur yushbihu taksir asy-syai'i an kana sahihan صحيحا hadzal naw'u min al-jumu'i جمع taksirin dan alasan mengapa perubahannya itu ya tak uh, apa dan salah satu sebab ya perubahan ini yang yang apa yang menyerupai ya taksir syai'in an kana sahihan ya dan mengapa perubahan ini ya yang menyerupai sesuatu yang taksir itu pecah ya maksudnya tidak berurutan atau ya pe, e, taksir itu dari kata kasaro kasaro itu memecahkan ya kasaro taksiran ya seolah-olah seperti keadaan yang e, berpecah atau tidak tertentu dari keadaan yang asli. Oleh karena itu maka bentuk jama ini diberi nama ya jama taksir karena ketidak teraturan ya perubahan pola saat membentuk sebuah jama dari bentuk mufradnya wa huwa yurabu bil harokat dan jama taksir ini diirab dengan tanda harokat ya Sini ada nomor satu wa anwa utaghayyiri alwaqi ya wa anwa utaghayyiri alwaqi fi jam'i taksir sittah tunzaru fi ghairi hadzal mukhtasar dan macam-macam perubahan ya bentuk dari jamak taksir itu ada enam dapat dilihat ya pada uh, ringkasan ini ya maksudnya nanti di bagian mukhtasar Ya, jadi perubahan pola bentuk jama taksir itu ada enam dan bisa dilihat pada ringkasan di kitab ini. Nahu qauluhi ta'ala sebagaimana firman Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fi surah An-Nisa ayat 34 ya para lelaki itu sebagai pemimpin para wanita Farraj farrijalu maka kata arrijalu jamu taksirin i'rabnya marfu'un li'annahu mubtada karena dia sebagai mubtada dan tanda marfunya adalah dhamma waquluhi ta'ala dan firman Allah yang lain dalam fi surah An-Nisa ayat 1 wa bassa minhuma rijala ya dan ya dia mengutus kepada keduanya ya para lelaki Farrijalan maka kata rijalan adalah jamu taksirin mansubun irabnya mansub li'annahu maf'ulun bih karena dia sebagai objek wa matunas nasbihi al-fathah dan tanda mansubnya adalah fathah wa qawlihi ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228 walirrijali alaihin darajah dan bagi lelaki dan bagi para lelaki beberapa derajat ya di atas para wanita mereka wanita Farijali maka kata Arrijali jamu taksirin jama taksir i'rabnya majrurun li'annahu subiqa harfi jar karena didahului oleh huruf jar dan wa alamatu jarrihi al kasrah dan tanda majrurnya adalah kasrah di bawah ada fawaidun wa tanbihatun Ya, yang pertama yurabu jamu taksiri bil harakatil muqaddarah nahu qalihi ta'ala. Jamak taksir bisa diirab dengan harokat yang diperkirakan seperti pada firman Allah taala wa taranna sesukara wa ma hum bisukara dan kamu melihat para man, apa manusia seperti orang yang mabuk ya padahal dia tidak mabuk maka sukara yang pertama jika kita i'rab dia jamut taksir ya jamut taksirin mansubun i'rabnya mansub nahu hal ya karena dia hal wa alamatu nasbihi ya dan tanda mansubnya al-fathatu al-muqaddarah ya karena diakhiri oleh alif dan alif tidak bisa menerima harokat maka wa alamatu nasbihi al fathah muqaddarah li ta'adur karena ada uzur ya wa ma hum bisukara maka sukara yang kedua jika kita i'rab jamu taksirin ya i'rabnya majrurun li annahu subiqa bi harfi jarrin karena didahului oleh huruf jar bi ya wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah maka tanda jarnya adalah al kasrah al kasratul muqaddarah litta'adzur ya kasrah yang dikira-kira akan karena ada uzur yaitu ada alif yang dia tidak bisa menerima harokat yang kedua yujarru jamu taksir bil fathati niyabatan anil kasrati idza kana ghayra munsharif fin Ya jama taksir dijarkan dengan tanda fathah sebagai ganti tanda kasrah ketika jama taksir tersebut itu tidak bisa ditanwin seperti firman Allah taala dalam surat laqad nasra dalam ayat laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin dan sungguh ya Allah telah menolong mereka di negeri-negeri yang banyak. Maka mawatina di sini adalah jama taksir. Jika kita i'rab mawatina jamu taksirin Ya i'rabnya majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin karena dia didahului oleh huruf jar fi wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al fathatu tanda jarnya fathah karena dia jama taksir yang tidak bisa ditanwin wa qulu ta'ala dan dalam firman Allah yang lain walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha dan telah kami hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Maka masabiha jika kita i'rab di sana adalah jamu taksirin, dia jamat taksir. I'rabnya majrurun ya li'annahu subiqa bi harfi jarrin karena didahului oleh huruf jar bi. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya adalah al-fathah karena dia jamat taksir yang tidak bisa ditanwin.